Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pembahasan tanda-tanda huruf Alamatul harfi Tanda-tanda huruf Qala al-musannifu wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wada wala dalilul fi'li berkata, berkata penulis ya Ibnu Ajur Mas Haji dan huruf ya adalah kata yang tidak masuk padanya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Syarhu penjelasan Zakara al-musannif anna al-harfa yatamayyazu 'anil ismi wal fi'li bi annahu la yaqbalu shay'an min 'alamatil ism min 'alamatil asma'i wala min 'alamatil af'ali. Penulis menyebutkan bahwasannya huruf itu dibedakan dari isim dan fiil karena huruf tidak bisa menerima ya sesuatu tanda dari tanda-tanda isim atau dari tanda-tanda fiil. Faida warad waradat alaika kalimatun fa'rid 'alaiha alamatil asma'i awalan. Ya, jika ya ada di ada suatu kata disebutkan padamu maka ya lihatlah kepada kepadanya tanda-tanda isim pertama kali wa in qabilat asai'an min hafahiya ismun ya jika kamu ma, ma, jika ada satu saja atau jika uh, ada pada kata tersebut tanda isim fahiya ismun maka dialah pasti isim fa in lam takbalha fa'rid 'alaihi 'alamatil af'ali ya, jika pada kata tersebut ya <clears throat> tidak ditemukan tanda isim maka lihatlah padanya dari tanda-tanda fiil fa in qabilat minha syai'an fahiya fi'lun jika ya kalimat tersebut menerima tanda fiil maka ketahuilah dia adalah fiil. Fa'in lam takbalha fahkam biharafiyatiha dan jika masih juga tidak mendapati tanda baik tanda isim atau tanda fiil maka hukumilah kata tersebut secara harfiahnya atau dengan kata lain itu adalah huruf mukhattatun yuwaddahu aqsamul kalami kalami wa alamatu kulli qismin ya skema yang menunjukkan pembagian kalam atau kalimat dan tanda-tanda dari setiap jenisnya al kalamu ya kalam terbagi tiga ada ismun fi'lun harfun ya ismun wa alam alamatuhu Tandanya yang pertama adalah al-khafdu at-tanwinu alif lam huruf al-khafdi. Fi'il itu terbagi menjadi tiga ada fi'lun madhi, mudhari, amr. Tanda fi'il madhi itu ada ta, ta'nis sakinah. Tanda fi'il mudhari ada skin dan musawfa. Tanda fi'il amr itu ada dalalatuhu ala talabi ma'al qabul hiya al mukhatabah. Itu tandanya ada suatu permintaan dan bisa menerima ya mukhotobah dan terakhir huruf tandanya adalah ya la yukbalu syai'an min alamatil asma'i wala min alamatil af'ali ya tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il semoga bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih